السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله المنجز من الظلال المرشد إلى الحق الهادي من يشاء إلى صراطه المستقيم والصلاة والسلام على من صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذل سالكها ولا يهتدي تاركها وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه أبائي الكرام وإخواني العزاء والحاضرون جميعاً para habaib, para masyaih, para kiai, para asatid, hadirin, hadirat yang berbahagia, mobil khusus, takmir Masjid Agung yang saya hormati, begitu pula yang terhormat Ketua Nahdlatul Ulama Batam Begitu pula ketua-ketua ormas yang hadir pada malam hari ini yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Tidak lupa panitia acara pada malam hari ini yang saya hormati dan saya cintai yang terdiri dari pengurus WIP Forum Ukhuwah Islamiyah Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini Raudhah min Riyadil Jannah dalam rangka menghadiri satu acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana tidak menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan akidah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang kita cita-citakan yaitu menggalang ukhuwah Islamiyah sesama muslim sesama kita seagida ini insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita insya Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula yang sakit dari kita semoga diberikan kesembuhan terutama orang-orang tua kita guru-guru kita semoga mereka diberikan as-sihah wal sehingga dapat terus membimbing kita Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah Malam hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Haram Bulan yang mulia Bulan yang penuh barokah bulan Muharram itu menjadi mulia dan penuh barokah dikarenakan di samping bulan Muharram itu termasuk salah satu dari Ashurul Qurum di dalam Muharram, bulan Muharram ini ada satu hari yang istimewa yaitu tanggal 10 Muharram Banyak peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram di antaranya adalah Allah mengampuni dosa Nabi Allah Adam. Pada tanggal 10 Muharram itu juga Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh serta mendaratkan kapalnya. Pada tanggal 10 Muharram itu juga Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus dari ikan hud, dari ikan paus. Pada tanggal 10 Muharram itu juga Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa bersama kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya. Di samping itu masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram di antaranya adalah wafatnya cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husin di Karbala yang dikarenakan pengkhianatan orang-orang Syiah terhadap beliau. Karenanya peristiwa Karbala itu atau tragedi Karbala itu dikenal dengan pengkhianatan Syiah terhadap ahlul bait. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah Umat Islam Dimanapun mereka berada Setiap tanggal 10 Muharram Juga memperingati Tanggal 10 Muharram itu Yang dikenal dengan Hari Ashura Kita memperingati Ashura sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya bersama ahlul baitnya bersama istri-istrinya yaitu agar kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram Imam Bukhari di dalam kitabnya meriwayatkan suatu ketika suatu hari baginda Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah dari salah satu kepergiannya. Beliau mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Karenanya beliau bertanya kepada mereka, "Hari apa ini yang kalian puasai ini?" Maka mereka menjawab, ini hari adalah hari istimewa di mana Nabi Allah Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya oleh karena Nabi Allah Musa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala beliau berpuasa pada hari Asyura maka kami sebagai pengikut Nabi Allah Musa juga ikut berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tersebut, Baginda Rasulullah SAW menjawab, Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian. Karenanya Kemudian Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram serta memerintahkan umatnya, sahabatnya pada waktu itu untuk juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan agar berbeda dengan orang-orang Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu maka beliau bersabda lain begitu ila gobil la asu asuman Apabila aku ini diberi umur panjang menangi tahun depan kata Rasulullah SAW maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 karenanya umat Islam dimanapun mereka berada mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Ashura. Itulah yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Lalu timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan apa yang kita saksikan di televisi-televisi kita? Ada sekelompok manusia yang menamakan dirinya golongan Syiah. Mereka memperingati hari Ashura itu dengan memukul-mukul badannya, dengan melukai dirinya, dengan merobek-robek pakaiannya, sambil berteriak-teriak sebentar memuji, sebentar melaknat. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa minna man darabal hudud wa syaggal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah." Bukan dari golonganku. Artinya apa? Kalau Rasulullah SAW mengatakan bukan dari golonganku, siapa golongannya Rasulullah SAW? golongannya Rasulullah SAW adalah muslimin berarti orang yang memperingati dengan cara yang demikian itu bukan muslimin laisa minna man darabal hudud Wajagal syaggal duyub wa da'a jahiliyah bukan dari golonganku orang-orang yang suka merobek-robek pakaiannya serta berteriak-teriak sebentar muji sebentar itulah yang dilakukan oleh orang-orang syiah yang selalu kita saksikan di televisi-televisi kita lalu timbul pertanyaan mengapa mereka itu kok melakukan yang demikian itu padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melarang Maashirul hadirin wal hadirat rahimakumullah mereka itu melakukan yang demikian itu dalam rangka menembus dosa orang-orang Syiah yang terdahulu yang karena perbuatan mereka Sayyidina Husain sampai jahit terbunuh di Medan Karbala. Karenanya Medan Karbala atau tragedi Karbala itu di dunia Islam dikenal sebagai pengkhianatan orang-orang Syiah terhadap Ahlul Bait. Saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai Karbala. Tapi saya akan bawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Bahaya apa sedang mengancam negara kita ini yang apabila tidak cepat-cepat diselamatkan ulamanya tidak turun tangan menyelamatkan umat dari aliran-aliran sesat dan aparatnya pejabatnya tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap aliran-aliran sesat maka kami khawatir dalam beberapa tahun lagi apa yang terjadi di Timur Tengah yaitu di Irak, di Syria, di Bahrain, di Yaman, di Lebanon, di Pakistan, di India yaitu saling bunuh antara ahli sunnah dengan golongan syiah akan terjadi di Indonesia. Indonesia. Indonesia ini adalah bumi ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun umat Islam Indonesia terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Al-Khairiyah, ada Dewan Dakwah, dan lain-lain namun mereka adalah keluarga besar ahli sunnah wal jamaah di mana ahli sunnah wal jamaah berpegangan dengan apa-apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan kepada beliau mengenai al-firqah an-najiyah kelompok yang selamat dan akan masuk surga maka beliau menjawab hiya ma." ana alaihi wa ashabi kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah kelompok yang berpegangan dengan apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabat namun tidak bisa dipungkiri saat ini di Indonesia sedang terjadi pemurtatan besar-besaran baik pemurtadan dari agama Islam ke agama-agama lain maupun pemurtadan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat sebagaimana kita ketahui saat ini di Indonesia sedang dikembangkan berbagai macam aliran-aliran sesat aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara dengan tujuan akan merubah iman muslimin Indonesia karena apabila iman muslimin sudah rusak otomatis persatuan mereka akan rusak pula yang otomatis akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara. Dari Amerika masuk jin. Kalau menurut mereka mereka adalah jaringan Islam liberal. Tapi kalau menurut kami Al-Bayyinat mereka adalah jaringan iblis laknatullahi alaihim tokoh-tokoh kita dicuci otaknya sehingga mempunyai faham yang berbeda dengan apa yang selama ini difahami dan diyakini oleh para ulama salaf kita. Ajarannya jelas-jelas sesat dan menyesatkan karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karenanya mereka kita tolak. Kemudian dari India masuk Ahmadiyah. Ajarannya juga sesat dan menyesatkan di mana mereka berkeyakinan bahwa setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada ulam Ahmad yang mereka yakini sebagai nabi. Keyakinan yang demikian ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an Al Karim di mana Allah telah berfirman maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin Dalam ayat ini Allah menekankan bahwa baginda Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir. Dengan demikian berarti ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan al quran Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Kemudian masuk dari Iran yaitu aliran Syiah. Lengkapnya kalau kita nyebut Syiah itu harus jelas karena Syiah itu mempunyai nama. Lengkapnya Syiah Imamiyah Isna Syariah atau Syiah Ja'fariyah atau Syiah Humainiyah yang menggunakan nama samaran mazhab Ahlul Bait. Kalau namanya memang keren sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu akhirnya terjerumus masuk mengikuti aliran yang menyesatkan ini. Ajarannya jelas-jelas sesat dan menyesatkan karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karenanya mereka juga kita tolak. Di samping itu masih banyak aliran-aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Namun dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia yang paling berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara adalah aliran Syiah. Mengapa demikian? Kenapa aliran Syiah yang paling berbahaya? Karena aliran ini di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, aliran ini didukung satu negara yang kaya yaitu Iran siang malam tokoh-tokoh mereka bekerja bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtatan ini tokoh-tokoh kita baik dari Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah dari cendekiawannya, dari habaibnya mereka dekati. Ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran. Di Iran mereka ditamasyakan. Ditunjukkan keberhasilan revolusi Syiah versi mereka. Kalau versi kita justru satu kemunduran yang perlu dana dibantu baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya sehingga hampir hampir semua organisasi Islam di Indonesia menerima bantuan dari Syiah beasiswa diberikan dasar kita ini suka berebut beasiswa tanpa memikirkan akibatnya kita kirim anak-anak kita saudara-saudara kita ke Iran untuk belajar berangkat dalam keadaan akidah as-sahihah dua, tiga, empat tahun belajar di Iran pulang sudah murtad sudah pindah agama kita tadi yang ditamasyakan ke Iran ini tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini berapa banyak ulama ahli sunnah yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran Berapa banyak masjid dan madrasah milik ahlu sunnah yang diratakan Bahkan di beberapa kota ahlu sunnah dilarang membangun masjid Kalau bapak-bapak pergi ke Teheran Bapak-bapak tidak akan mendapatkan masjidnya ahlu sunnah Tapi bapak-bapak dengan mudah akan mendapatkan tempat peribadatan orang-orang Yahudi dan Nasoro Padahal jumlah ahli sunnah itu di Iran sepertiga dari penduduk Iran kurang lebih 20 juta lakinnahum mazlumin mereka sangat tertekan tidak boleh mengadakan kegiatan ini tidak boleh mengadakan kegiatan itu apabila mereka tetap mengadakan kegiatan ditangkap dibunuh, digantung tanpa diadili, digantung. Inilah yang terjadi terhadap ahlus sunnah di Iran Mereka sangat mazlumin. Anehnya, kalau orang-orang Syiah atau pemerintahan Iran dan ulama-ulamanya itu berbuat yang demikian kejamnya terhadap ahli sunnah di Iran tahu-tahu mereka datang ke Indonesia datang ke bumi ahli sunnah mengajak ukhuwah Islamnya aneh kalau mereka itu tulus ingin mengajak ukhuwah Islamia dengan ahli sunnah mengapa mereka tidak berukhuwah Islamia dengan ahli sunnah yang ada di Iran Kok yang di Iran ini tidak boleh berbuat ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu, tahu-tahu datang ke bumi Ahlus Sunnah mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Memang ukhuwah Islamiyah itu bagus dan bisa diterapkan apabila diterapkan sesama muslimnya, sesama ahli sunnahnya. NU dengan Muhammadiyah berukhuwah Islamiah bisa karena apa? karena perbedaannya hanya di dalam masalah furu yang bermadhab syafi'i dengan yang bermadhab maliki berukhuwah Islamiah bisa karena perbedaannya hanya di dalam masalah furu tapi kita umat Islam Indonesia ahlus sunnah wal jamaah dengan syiah perbedaannya di samping di dalam furu, di dalam usul. Rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka. Rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita. Kalau rukun iman kita ada enam untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi billahi ta'ala maka rukun iman mereka ada lima kita enam mereka lima yaitu at-tauhid an-nubuwah al-imamah al-adl al-ma'ad konsekuensi dari perbedaan rukun iman ini maka mereka mengkafirkan kita dan sebaliknya kita juga mengkafirkan mereka terima kasih kepada Majelis Ulama Pusat dan terutama Majelis Ulama Jawa Timur setelah mereka mengkaji dari kitab-kitab rujukan Syiah maka mereka mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah itu sesat dan menyesatkan. Kalau kita mempunyai kitab-kitab rujukan kutub besit yaitu Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, maka orang-orang Syiah mempunyai kutubul arba'ah yaitu Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahduruhul faqih, At-Tahdzib. Ini kitab-kitab rujukan Syiah. Kita mempunyai kitab besit, mereka mempunyai kutubul arba'ah. Karenanya para ulama di Jawa Timur setelah mengkaji ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan Syiah maka mereka mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah itu sesat dan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia merasa gembira adanya fatwa yang menerangkan mengenai kesesatan Syiah ini. Namun tahu-tahu tokoh-tokoh kita dari Jakarta yang sudah pernah ditamasyakan ke Iran ini angkat suara tanpa malu, tanpa ilmu mengatakan bahwa Syiah itu ajarannya tidak sesat. Dan ini bukan rahasia. Di televisi-televisi kita kita saksikan bagaimana dari Nahdlatul Ulama Kiai Said Agil Sirot mengatakan bahwa Syiah tidak sesat. Dari Muhammadiyah Din Samsuddin dari cendekiawannya Asumardi dari habaibnya Gura Syihab, Umar Syihab apakah mereka ini Syiah Apakah tokoh-tokoh kita ini sudah ke syiah? Tidak. Mereka ibadahnya secara ahlus sunnah wal jamaah. Namun mereka sudah dicuci otaknya. Sudah ditamasyakan ke Iran. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtatan Padahal Ma'asyarul hadirin al hadirat rahimahumullah Untuk mengetahui satu aliran itu sesat atau tidak sesat, kafir tidak kafir itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukkan ajaran Syiah. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis apa tidak? Sebab Seseorang apabila mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu ajaran sudah keluar dari Islam, maka dia harus mempunyai alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Namun satu aliran akan dikeluarkan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang kita buktikan ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis atau tidak? Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan mereka, banyak ajaran syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sebagai contoh sikap mereka terhadap para sahabat mereka itu berkeyakinan dan mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat mereka ini semuanya menjadi murtad tinggal berapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari Al-Kulaini lengkapnya namanya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini ulama Syiah di dalam kitabnya yang terkenal Al-Kafi mengatakan irtaddan nas ba'da wafatin nabi illa Salasa Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dhar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Dalam kitab yang lain mengatakan tambahan satu lagi wa Ammar bin Yasir, lainnya murtad, Abu Bakar murtad benar, Umar hakada wa Utsman semuanya murtad. Gagal Rasulullah wasallam. 23 tahun murid-muridnya ternyata akhirnya murtad semuanya ini penghinaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah di dalam Al-Quran Karim menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji para sahabat, Allah mencintai para sahabat, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah serta Allah menjanjikan al-husna surga bagi mereka. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan al Qur'an, Al Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain yang bertentangan dengan Al-Qur'an Al Karim. Mereka itu mengatakan bahwa Siti Aisyah Ummul Mukminin telah berbuat serong, kurang ajar Ummul Mukminin dikatakan berbuat serong. ibu kita dituduh yang tidak-tidak Wah kita masih toleransi dengan mereka Ummul Mukminin istri Baginda Rasulullah SAW dikatakan telah berbuat serong kita biarkan mereka berkeliaran mengadakan kegiatan-kegiatan kita pura-pura tidak tahu padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim dalam surat An-Nur menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah membela Siti Aisyah Allah memuji Siti Aisyah serta membela Siti Aisyah dari itu Tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh Siti Aisyah telah berbuat zina. Allah membela Siti Aisyah, namun orang-orang Syiah itu tetap mengatakan dan menuduh Siti Aisyah telah berbuat zina. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan kalamullah. Allah jelasnya mereka menolak kalamullah sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya contoh lain yang bertentangan dengan Al-Quran Karim mereka itu berkeyakinan dan mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini dan dibaca oleh muslimin di seluruh dunia ini menurut mereka sudah tidak orisinil lagi sudah muharraf sudah dirubah oleh para sahabat ada ayat-ayat yang dikurangi dikeluarkan dari situ dan ada ayat-ayat yang ditambahkan ini keyakinan orang-orang Syiah yang tertera dalam kitab-kitab rujukan mereka padahal Allah telah menurunkan satu ayat yang berbunyi inna nahnu nazzalna Nazikro wa inna lahu lahafidun Kamilah Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya Allah menjaga Al-Qur'an namun orang-orang Syiah ini tetap mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada ini sudah tidak orisinal lagi Dengan demikian berarti mereka menolak kalamullah sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya contoh lain yang membuat mereka keluar dari Islam mereka itu mendudukkan imam-imam mereka di atas para rasul dan malaikatul mugarrabin imamnya orang Syiah jangan sampai kita ini salah menyebut Imam Khomeini tapi Khomeini imamnya orang Syiah di dalam kitabnya Kasbul Asrar halaman 155 Khomeini ini orang yang menuduh Rasulullah Alaihi Wasallam tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin itu dalam kitabnya tadi itu Kasful Asrar halaman 155 dia mengatakan wa wadihun lau anna rasul qad ballagh bi amri imama tabgan lima amara billah lama nasabat fil buldan al islamiyah hadhihi al ikhtilafat wal mushahanat wal ma'arif kurang ajar menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan perintahnya Rabbil alami. ini ini yang tidak kita kenal Di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah ketika dia berbicara mengenai kedudukan imam-imam mereka dia mengatakan wa min dururiyati mazhabina anna lia'immatina magaman la yabluhu malakun mugarrab wala nabiyul mursa merupakan keharusan dalam adab kami kata dia bahwa imam-imam kami mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikat ilmu Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam kalau ada seseorang mengatakan si lebih abdul daripada Rasul, maka dia kafir. Inilah keyakinan mereka orang-orang Syiah, terutama imamnya mereka Khomeini yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui. Rupanya mereka tokoh-tokoh atau ulama Syiah ini merasa bahwa di Indonesia gagal, kurang berhasil. Karenanya mereka merubah strategi, yaitu mengadakan takdir pendekatan antara ahli sunnah dengan syiah Siapa motornya? Motornya tokoh-tokoh kita yang sudah ditambah sakit ke Iran tadi itu. Padahal perlu kita ketahui bahwa takrib antara ahlus sunnah dengan syiah itu adalah proyeknya syiah di daerah di mana mereka minoritas. Di Indonesia mereka minoritas, mereka mengajak takrib di Mesir dulu mereka juga minoritas mengajak takrib sehingga saat itu di Mesir berdiri Darut Takrib. Namun di Iran di mana mereka mayoritas tidak ada takrib. Justru ahli sunnah didolimi. Perlu kita pahami bahwa takrib antara ahlus sunnah dengan syiah itu sesuatu yang muhal yang tidak mungkin terjadi karena perbedaannya antara ahlus sunnah dengan syiah itu di samping di dalam furu di dalam usul rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka rukun iman kita berbeda dengan rukun iman mereka Karenanya tidak mungkin di Indonesia atau ahlu sunnah mengadakan tagrib dengan golongan syiah. Itulah sebabnya para ulama di seluruh dunia sepakat bahwa syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam wal muslimin. al hadirin wal hadirat Kenapa kok Syiah ini di Indonesia ini kelihatan berkembang? Mereka masuk ke partai, masuk ke instansi-instansi, mempengaruhi militer, mempengaruhi kepolisian. Mereka dengan dananya yang besar, Syiah ini justru bisa berkembang dan menari di atas apa? Dikarenakan apa? Dikarenakan perpecahan kita. Kita umat Islam pecah dalam masalah yang tidak-tidak masalah furu. Kita membesarkan masalah furu sedang musuh di hadapan kita yang berbeda segalanya kita bingung hei nana masalah furuk ya masalah gunung, masalah salat terawih 8 rakaat 20 rakaat masalah tahlil yang mau tahlil suruh tahlil yang gak mau tahlil jangan tahlil mau tahlil tidak wajib yakfi cukup syiah menari di atas perpecahan kita kita tanpa sadar kita bingung antara sedang ini musuh musuhnya Rasulullah orang yang menghina Rasulullah menghina istrinya Rasulullah menghina mertuanya Rasulullah menghina menantunya Rasulullah kita biarkan mereka mengadakan kegiatan-kegiatan karenanya saya sangat gembira ketika diundang ini yang mengadakan itu forum ukhuwah Sebab saya sudah menganjurkan di mana-mana kalau ada orang yang mengundang saya mengenai masalah Kiai, saya selalu minta penyelenggaranya adalah ahlus sunnah bersatu menolak siap. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini, ormas di sini membuat FUI ini hampir sama dengan yang ada di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur namanya GUIT, gabungan umat Islam. Dengan adanya di Jawa Timur, mereka bisa membentengi umat dari aliran-aliran sesat. Karenanya GUIT ini sangat penting. Tinggalkan yang ada perbedaan-perbedaan masing-masing jalan. Kita ini rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, kitab hadisnya sama, Al-Qur'annya sama. Mengapa kita membesarkan masalah-masalah yang kecil? Karenanya tolong tinggalkanlah hal-hal yang demikian ini. Ini sekarang kita sudah mempunyai wadah. Bui. Marilah kita bersama-sama hilangkan suudzon, suudzon ini hilangkan. Kita husnudon bersama-sama bekerja menyelamatkan umat dan paham-paham yang menyesatkan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nahi mungkar itu penting. Baik namanya minuman keras, perzinaan, tapi mungkar masalah Syiah ini adalah mungkar fil agida yang bisa membawa kepada kekufuran. Selamatkanlah umat ini. Bentengi umat dari faham-faham yang menyesatkan ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza zaharatil fitan wa subba ashabi fal yudhhiril alimu 'ilmahu." Faman lam yaf'al dalik, fa alaihi rahmatullah wal malaika wal nas ajma'in la yaqbalu minhu sarfan wala adla. apabila timbul fitnah di mana sahabat-sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya. Maka setiap orang yang berilmu hadis ini ditujukan kepada para ulama, kepada para zuama, kepada para pimpinan. Fal alimu ilmahu. Maka setiap orang yang berilmu yang mengetahui akan kesesatan Syiah dan lain-lainnya maka dia diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang dia ketahui. Punya sedikit, sampaikan sedikit. Punya banyak, sampaikan banyak. yaf'al dzalik fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Barang siapa apabila si tokoh tersebut tidak menyampaikan apa-apa yang ia ketahui maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat serta dari seluruh manusia layak yakbalullah minhu sarfan wala adla semua amal kebajikannya baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah tidak akan diterima oleh Allah sekarang kembali kepada kita apakah kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut Apakah kita justru sebaliknya Berbaikan dengan mereka Mengundang mereka di acara-acara kita Hati-hati Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW sudah memperingatkan Waman ala lahu Wa akramahu Aulakiyahu bibishrin Fagot istakafa bima anzalallah ala Muhammad Barang siapa yang berbuat lunak kepada mereka dan menghormati mereka. Aulagiyahu bimisrin bertemu dengan mereka dengan sapa, dengan tawa. tahafa bima anzalallah ala Muhammad. Maka dia sama dengan menganggap enteng. Apa itu Karena Karenanya kembali kepada forum ukhuwah Islamiyah ini ini sangat penting dan ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memerintahkan agar kita ini bersatu tidak mempersoalkan yang tidak-tidak semua masing-masing semua kitabnya apa? Bukhari yang ini menggunakan rujukan kitab Bukhari yang ini menggunakan kitab Bukhari sama-sama kitabnya kalau wahid yamshi cukup tidak usah ini mencela ini yang ini mencela ini kita tutup kita kubur dan kita niat bersatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah Yakbir Yakbir Masyar hadirin wal Memang yang ditakuti sama si ah itu atau aliran-aliran lainnya itu adalah apabila kita ini bersatu. Contoh di Madura. Mereka bersatu. Ulamanya bersatu setelah mereka bersatu, aparatnya tidak berani, gubernur tidak berani, lagi gubernur, presiden tidak bisa memerintahkan mereka. Kuat mereka. Ada Syiah yang diusir dari Madura, presiden menghendaki kembali. Tapi para ulama sepakat tidak bisa menerima orang-orang Syiah terkecuali apabila mereka tobat. Mereka tobat kembali ke ahli sunnah lagi baru akan diterima. Dan oleh karena ulama bersatu, presiden tidak bisa berbuat apa-apa. Karenanya dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada para aparat dan pejabat Selamatkanlah umat ini. Kalau aparat dan pejabatnya menghendaki kota kita, daerah kita ini aman, maka jangan diberi kesempatan itu aliran-aliran sesat. Jangan diberikan izin apabila mengadakan kegiatan baik yang namanya Asyura atau Idul Ghadir atau apa saja. Fatwa sesat sudah ada. Apakah dibenarkan satu aliran sesat berkembang? Karenanya kita ini harus bersatu. Kalau kita sudah bersatu, kita bisa menekan aparat, bisa kita tekan gubernurnya, bisa kita tekan wakil kotanya, bisa kita tekan. Kita pandang ada kemaksiatan, kita bersama-sama, kita datangi Kita jangan mengambil sikap yang berlawanan dengan hukum. Kita sampaikan kepada aparat. Ini ada kemaksiatan minta supaya ditindak sekali. Kalau masih belum berbuat dua kali, tiga kali masih anu, baru kita tunggu.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 ورحمة الله wabarakatuh